Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Damai Indonesiaku di TV One tentunya. Dan seperti biasa Damai Indonesiaku akan menghadirkan guru-guru kita yang insya Allah juga akan membagikan ilmunya kepada kita. Kalau kita lihat perkembangan saat ini di mana Islam sudah mulai diterima di seluruh dunia. Bahkan dikatakan di negara-negara besar Islam sebagai salah satu agama yang perkembangannya luar biasa. Islam di Indonesia sudah beramal ratusan tahun sudah mengenal Islam dan bahkan sekarang tingkat pemahaman orang terhadap agama Islam di Indonesia sudah semakin meningkat. Tentunya ini semua tidak lepas daripada kesungguhan, tentunya keistiqomahan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah tuntunan kita di dalam kehidupan. Tentunya beliau segala sikap dan perbuatannya mencerminkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yaitu strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bersama dengan guru kita yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia di siang hari ini yaitu Ustadz Abdul Somad. Takbir, Allahu Akbar. Baik, disiarkan langsung dari Masjid Atin Jakarta, inilah dia damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa kabar saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah? dakwah diambil dari kata da'a yad'u dakwah. Asal kata dakwah ad-da'watu ila ta'am, ngajak orang makan. Apa arti dakwah? Ngajak orang ma makan. Kira-kira kalau ngajak makan apakah kata yang digunakan kasar atau lembut? Lembut. Pernah enggak ada orang ngundang, "Bro, Ayo makan, makan, makan, makan. Bukan begitu. Nanti datang ke rumah ya Pak Haji, Bu Aja. Nanti ada acara makan di rumah. Tapi kalau diartikan bahwa dakwah itu harus ada makanannya. Maka hari ini dakwah yang paling berat. Karena berarti semua hadirin hadirat mesti disediakan makanan. Tapi makna dakwah adalah mengajak orang ke jalan Allah. Wala in sa'allatahum man khalaqas samawati wal ard. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau tanya kepada orang Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Layakulunallah. Mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan itu Allah. Kalau kau tanya kepada mereka, man anzala minas sama imaa. Siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Mereka akan menjawab Al Allah. Wala in tagum man khalaqahum. Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan kalian? Mereka menjawab layakulun Allah. Orang Makkah kafir musyrik, jahiliyah bukan tidak mengenal Allah. Mereka kenal Allah, mereka tahu Allah, tapi di samping Allah mereka buat Tuhan-Tuhan tandingan. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Ada Tuhan yang mereka buat dari batu. Ada Tuhan yang mereka buat dari kayu. Ada Tuhan yang mereka buat dari kaca. Ada Tuhan yang mereka buat dari tepung terigu. Dibuat patung Tuhan, besar-besar, kepalanya besar, tangannya berotot, pahanya besar, disembah. Ketika lapar, maka mereka disebut jahil. Jahil bukan mereka idiot jahil bukan mereka bodoh liila fi quraish perjalanan orang quraish ila fihim rihlatasy syita'i iwas saif syita musim dingin saif musim panas nanti keluar dari masjid pas ditanya musim dingin apa syita apa saif ya cara ngapalnya mudah keluar air musim dingin Suaif musim panas. Mekah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Negeri Syam sekarang jadi empat. Suria, Lebanon, Palestina, Yordania. Suria, Lebanon, Palestina, Yordania. Mereka tinggal di Makkah di tengah pada musim dingin. Rihlatas Mereka pergi ke ya Yaman. Soib musim panas mereka pergi ke Syam. Jadi bisnis mereka itu sekarang berapa negara? Kita hitung sama-sama. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy maka mereka adalah bisnismen ekspor impor enam negara. Masuk akal mereka bodoh? Tidak. Andai hidup sekarang Abu Jahal, Abu Jahal itu titelnya sarjana ekonomi akuntansi. Yang kebetulan titelnya sama, jangan tersinggung. Andai hidup Abu Lahab sekarang, dia adalah pengusaha bisnismen luar negeri, ekspor impor enam negara. Lalu kenapa mereka disebut jahil? Mereka jahil dalam bidang akidah. Makanya strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali diperbaiki adalah akidah, pondamen, bangunan yang kokoh, tiangnya hebat, kubahnya luar biasa, lantainya masya Allah. Tapi pondasinya harus kuat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Tiangnya salat, lantainya, pondasinya. Berani berkata la ilaha. Apa kata bapak-bapak dari BNN? Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Apa kata bapak-bapak dari iklan supaya jangan kena penyakit HIV AIDS? Say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Buanglah mantan pada tempatnya. Tapi Islam mesti berani berkata, La ilaha illallah. Jangan menyembah sungai Nil. Jangan menyembah pokok kayu. Jangan menyembah batu. Jangan menyembah roti. Jangan menyembah orang. Jangan menyembah hewan. La ilaha illallah. Di awal solat kau katakan, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di akhir solat kau katakan, at mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Selesai solat kau katakan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau hari ini kau berkasa, Hari ini kau punya kuasa. Hari ini kau punya jabatan. Sebenarnya yang punya jabatan itu siapa? Lahul mulku. Kalau hari ini kau dipuji, hari ini kau disanjung, hari ini kau dimuliakan. Yang layak dipuji walahul hamdu. Yuhyi. Hari ini kau hidup. Sebenarnya kau tidak hidup. Tapi kau dihidupkan. Yuhyi. Besok pagi boleh kau mati. Ustaz Somad gak enak. Pas perempuan hidup. Pas laki-laki mati. Oke, kita robah. Hari ini kau hidup. Besok kau mati. Jangan takut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Digambarkan Tuhan itu kejam. Tuhan itu pemarah. Tuhan itu pendendam. Tuhan itu musuhnya banyak. Tuhan itu pemarah. Islam datang membersihkan akidah Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Buka Al-Quran. Apa yang pertama kali diajarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Somad. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi bahwa Islam memantapkan akidah ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesia akan segera hadir. Tetaplah di TV One. ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang maka diajarkan untuk mengatakan Qul katakanlah huwallahu ahad. Esa tunggal tak berbilang. Dulu mereka kalau mau bisnis, mereka mau pergi, mereka ambil batu, mereka lempar burung yang kebetulan bertengger di dahan. Mereka lempar. Kalau burungnya pergi, kita bisnis. Kalau burungnya nggak pergi, kita nggak jadi. Deal or no deal? Maka datang Nabi Muhammad mengajarkan man tatayyara, siapa yang percaya kepada burung, percaya kepada suaranya, percaya kepada terbangnya, maka rusak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah memperbaiki aki, akidah. Mau bisnis, jangan tanya pada burung, Jangan tanya pada dukun. Dulu mereka bertanya kepada dukun. Man ataka hinan. Siapa yang datang kepada dukun? Hai mbah dukun. Oh jangan pakai mbah Pak ustad, dukun yang sudah tua sudah mati. Oke dukunnya anak muda. Hai bro dukun. Kira-kira saya bisnis ini lanjut atau tidak? Jangan lanjut. Enggak jadi. Lanjut. Lanjutkan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Man atakahinan?" Siapa yang datang ke dukun, konsultasi sama dukun, nanya pada dukun, "Falam tuqballahu salatun?" Tidak diterima salatnya arba'ina lailah, 40 hari, 40 malam. Man atakahinan? Man ata'arrafan? Siapa yang datang ke dukun, datang ke peramal. Percaya ucapannya, dia pegang kata-katanya. Fakat kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dianggap sudah kafir, ingkar kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Strategi dakwah yang pertama membersihkan umat ini dari akidah-akidah yang merusak. Lalu bisnismen, usahawan, petani bangun pagi, berangkat kerja, bawa nama Allah. Bismillah tawakkaltu alal la la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim mm -hmm. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini dakwah, begini. Maka dakwah artinya ada perubahan. Gimana tadi dakwah pengajian? Masya Allah, jamaahnya ramai. Setelah pengajian gimana? Sampahnya banyak. Itu bukan dakwah. Tunjukkan Islam agama yang bersih. Betul? Tunjukkan Islam agama yang damai Gimana tadi pengajiannya? Masya Allah, dahsyat. Apanya yang dahsyat? Sendal saya hilang. Itu bukan dakwah. Dakwah artinya Taghirul ummah, merubah umat dari jahiliyah kepada Islam, dari syirik kepada tau tauhid bukan taucung kepada ini mentang-mentang siang bawaannya makan aja kepada la ilaha illallah. Maka orang yang amalnya banyak, puasanya banyak, sholat sunatnya rajin, tahajudnya tiap malam, baca Qurannya khatam. Tapi kalau syirik, apa kata Allah Ta'ala? Lain asrakta. Kalau engkau syirik, engkau persekutukan Allah. Engkau syirikkan Allah. Engkau duakan Allah. Layah batonna amaluka. Amalmu gugur tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau amal tetap terjaga? Mau amal bisa menolong di surga? Mau amal menjadi penolong saat menghadap Allah? Jaga akidah. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah benar, tapi anak-anak kita sekarang masih buka laptop www.zodiac.com ramalan Anda hari ini. Anda lahir bulan Mei, jangan transaksi Rabu pagi, Anda akan sial. Ketik rek, sepasi ramal, kirim ke 9090. Apakah sirik sudah selesai? Belum. Sirik masa jahiliyah. Sekarang sirik abad 20. Ini bukan menyindir orang, ini bukan mengatai agama orang. Ini bukan menjelekkan akidah orang. Umat Islam sedang dibersihkan akidahnya lewat kajian. Mudah-mudahan yang selama ini masih punya konsultan dukun. Oh saya nggak pernah pakai dukun Pak Ustaz. Saya nggak pakai dukun. Itu yang selalu dengan kamu siapa? Penasehat spiritual casingnya beda, namanya beda, signalnya podo sami mawon. Oleh sebab itu kita bersihkan. Insya Allah yang sudah bersih, selesai tablik akbar ini menjadi bersih. Amin. Yang belum bersih, selesai akidah. Bersih, selesai tablik akbar. Akidah menjadi pondasi utama. Adapun mereka yang bercampur aduk akidahnya dengan yang lain. Maka nanti di akhirat. Wa qadimna ila amilu min amalin Amal mereka kami datangkan. Ini panti jompo yang kau bangun. Ini anak yatim yang kau sekolahkan. Ini puasa sunatmu. Ini haji dan umrahmu. Ketika amal didatangkan di depan mata. Faja'alna. Kami jadikan dia habaan mansura. Seperti debu yang dihembus angin. Ambil tepung. Letakkan di tapak tangan. Hembus sekeras-kerasnya Begitulah amal orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita ikut strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan akidah umat menuju akidah tauhid sebelum matahari terbit, sebelum solat subuh, solat qabliyah subuh, rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum lakum dinukum rakaat kedua qul huwallahu ahad mintanya kepada siapa Allahus bukan ini bukan somat ini abdus somat ini hambanya. Tempat kita meminta as salat Namanya tertulis di dinding. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Siapa yang tidak hafal Asmaul Husna, datang ke masjid yang megah, besar, cantik, indah ini, tinggal keliling aja. Hmm. Hah? sampai terakhir Ar-Rasyid As-Sabur Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. pada biha. Panggillah Allah dengan asmaul husna. Mereka dulu menunjuk dengan tangan mereka. Ya Lata, Ya Uzza, Ya Manat, Ya Hubal. Sekarang kita berkata, Ashadu allah ilaha illallah. Terima kasih banyak Ustadz. Kita akan lanjutkan lagi. Baik pemirsa jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku persembahan dari Wadimor akan segera kembali. Zaman Nabi tidak bisa tablik akbar ramai begini. Kenapa? Karena nggak ada TV Pak Ustaz. Bukan. Karena akan ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya. Maka bagaimana dakwahnya? Wa anzir beri peringatan asiratakal akrabin kerabat dekat istri anak ponakan tetangga paman sahabat, kerabat. Inilah cara dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta berwarna merah. Kendaraan termahal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil paman-pamannya. Nabi panggil bibi-bibinya. Nabi panggil keluarga-keluarganya. Nabi pun naik ke atas bukit sofa. Hai keluarga dekat. Andai ku katakan di belakang bukit ini. Di belakang bukit sofa ada bukit besar bernama Jabal Abi Kubais. Apa namanya? Jabal Abi Kubais. Bukan kubis. Kubis itu sayur. Jabal Abi Kubais besar. Andai ku katakan di belakang ini ada pasukan yang akan menyerang Makkah. Apakah kalian percaya? Semua mereka mengatakan sodak naka. Kami percaya. Karena dari kecil engkau tidak pernah berdusta. Dari kecil engkau tidak pernah bohong. Karena memang dia bergelar al-a. Al-amin. Orang yang amanah. Kalau ku katakan di belakang bukit ini ada musuh yang akan melululantakkan Mekah, meratakan dengan tanah. Apakah kalian percaya? Apa kata mereka? Sodaknaka. Kami percaya. Yang ketiga, andai ku katakan bahwa aku sudah mendapat wahyu dari Allah. Jibril sudah turun dan aku adalah nabi yang terakhir. Apakah kalian percaya? Pada saat itu apa kata Abu Lahab? Abu Lahab itu saudara kandung ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Kusai. Abdullah punya saudara kandung bernama Abdul Uzza. Kalau saya tanya, Bapak Ibu, kenal Abdul Uzza? Nama kerennya Abu Lahab. Oh kenal. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma satu nama. Nama Ustaz siapa? Abdul Somad. Kalau di FB, Anton. Nah, nama saya di mana-mana tetap Abdul Somad. Namanya Abdul Uzza. Uzza nama Tuhan mereka. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Abdul Uzza, hamba berhala. Panggilannya Abu Lahab. Maka apa kata Abu Lahab? Taban laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Pamanmu berani kau ajak untuk menyembah Tuhan yang baru, yang lama. Maka saat itu juga turun firman Allah. Apa kata Allah? Tabat yada abi lahabin wa tabba ma anhu luhu wa ma kasab. Tapi di antara yang menerima dakwah pertama yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki apa perempuan? Yang pertama menerima dakwah Nabi adalah Khadijah. Maka cukup berbahagia menjadi perempuan. Karena umat Nabi yang pertama yang percaya kepada Nabi adalah perempuan. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa nabinya laki-laki. Tapi nabi yang laki-laki itu dilahirkan dari rahim perempuan. Dan perempuan yang mengandung nabi itu punya suami laki-laki. Saudaraku yang dimuliakan Allah, al-mu'minun laki-laki wal mu'minat perempuan. Siapa yang paling mulia di antara mereka? Inna akramakum indallah yang paling mulia di sisi Allah. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi siapa? Laki-laki yang takut pada Allah dan perempuan yang takut pada Allah. Nabi mendakwahi pertama Khadijah. Setelah itu sahabat laki-laki dewasa yang pertama bersyahadat. Itulah dia Abdul Ka'bah. Siapa namanya? Abdul Ka'bah. Ini nama syirik. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Setelah masuk Islam dirobah namanya Abdullah. Anak gadisnya perawan, nikah sama Nabi. Perawan bahasa Arabnya bikr, bakr. Maka disebut dengan Abu Bakr Siddiq. Laki-laki yang pertama masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Perempuan yang pertama masuk Islam Sayyidatuna Khadijah. Anak-anak belum akil balik. Yang pertama masuk Islam. Beda umur dengan Nabi. 30 tahun. Kalau Nabi pertama berdakwah berumur 40. Maka beda usia dengan Nabi 30. Anak itu bernama Sayyidina Ali. radhiyallahu an. Disebut wajahnya mulia. Kenapa disebut Ali? Karamallahu wajah. Allah memuliakan wajahnya. Karena Ali tidak pernah bersujud ke lantai untuk menyembah berhala. Karena dia masuk Islam sejak akil ba, akil balik. Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa yang pertama masuk Islam? Siapa ya? Perempuan Khadijah. Orang dewasa Abu Bakar. Anak-anak Sayyidina Ali. Ketiga orang ini berdakwah Nabi kepada mereka dengan cara sir. Kalau jahar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Nikahnya nikah siri. Sir tidak kedengaran. Mengetuk pintu ke pintu. Abdul Somad sekarang dakwahnya jahar. Di depan orang banyak. Tapi ada di sana yang tidak LCMA. Dia bukan ustadz dia manusia biasa, dia insinyur, dia polisi, dia tentara. Tapi dia ketuk dari rumah ke rumah, berdakwah secara sir. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Assalamualaikum Bu Ajah. Waalaikumsalam. Pakai hijab ya Bu Ajah. Terserah saya. Mau pakai hijab, mau enggak. Saya tiap tahun pergi haji, pergi umroh. Jangan ajak-ajak saya. Tapi dia tidak pernah berhenti. Inilah orang yang mengajak orang dari jalan batil kepada jalan betul. Dari jalan hak kepada yang lebih hak. Dari jalan bengkok ke jalan yang lurus. Adapun Abdul Somad tidak mendakwahi orang orang ini yang hadir semuanya sudah baik-baik semua insya Allah. Kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Rasulullah SAW melaksanakan dakwah di awal-awal dengan cara sir, dengan cara diam-diam, memulai dari dirinya, keluarganya terdekat. Semoga ini jadi pelajaran penting bagi kita. Dan kita akan lanjutkan lagi bagaimana metode dakwah Rasulullah SAW. Tetaplah di Damai Indonesiaku persembahan dari Wadimor. Apakah selamanya sir, selamanya tidak didengar orang, selamanya sembunyi-sembunyi? Tidak. Ada saatnya menampakkan diri. Betul? Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, menangkan Islam, kuatkan Islam bi umarain dengan dua Umar. Waktu itu ada dua Umar yang perkasa. Pertama, Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Umar bin Khattab juara gulat bertahan. Bos premannya. Umar bin Hisham orang kaya, penguasa, pemuda, gagah perkasa. Kata Nabi ini kalau dua orang ini masuk Islam, ini Islam akan kuat. Maka Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Allah memilih. Allah memberikan hidayah. Umar bin Khattab masuk Islam. Maka sejak saat itu, yang selama ini baca Quran diam-diam. Baca Quran gak berani kuat-kuat. Takut ditangkap oleh kafir Quraisy. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, lantang dia membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sebelumnya pelan-pelan. Makanya nanti kalau ada tetangga, bapak, sahabat, kerabat, baca Quran nggak pakai suara. Ini sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Jangan ganggu umat Islam. Macam-macam. Sebelum Umar bin Khattab, ada satu lagi yang perkasa. Pedang Allah, Saifullah, Singa Allah, Asadullah. Siapa dia Singa Allah? Hamzah bin Abdul Muttalib. Itulah pentingnya dalam berdakwah. Kalau ada preman-preman yang tegap berotot, dakwahi dia. Di kampung, di lingkungan kita, ada orang yang punya kekuasaan, dekati dia. Maka dengan dia masuk Islam, dakwah kita akan menjadi lancar. Seperti siang ini, pada kesempatan ini, kita bisa leluasa berdakwah. Kenapa? Karena ada hamba-hamba Allah yang dititipkan harta, dititipkan kuasa, dititipkan media, ada televisi. Sehingga lantang berdakwah. Adapun penceramahnya tidak kuat. Suaranya saja yang kuat badannya lemah. Nafsu makannya kuat juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ajaklah mereka. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Kalian umat terbaik bukan karena sering ke Makkah haji dan umrah. Kalian umat terbaik bukan karena tahajudnya sampai kakinya bengkak. Kalian umat terbaik Bukan karena kalian rajin bersedekah. Kalian umat terbaik. Kenapa? Tak muru nabil ma'ruf. Ngajak orang buat ba baik. Sekarang banyak orang baik dirinya saja. Yang penting saya sholat. Yang penting saya puasa. Yang penting saya sedekah. Orang lain bukan urusan saya. Silakan masuk neraka jahanam. Yang penting masuk surga saya sendiri. Ini bukan sifat orang Islam orang Islam dia mengajak saudaranya. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Bagaimana sifatnya? Tak muruna bil ma'ruf. aja orang buat ba baik. Wala tanhauna anil mungkar. Larang orang buat mung mungkar. Jangan berzina. Jangan berjudi. Jangan minum khamar. Jangan membuka aurat. Jangan pergaulan bebas Jangan melakukan perbuatan dosa. Jangan rusak alam. Sekarang banyak yang makruf. Ayo sholat. Ayo tahajud. Ayo iktikaf. Tapi untuk mengatakan jangan korupsi, jangan nepotisme, jangan tipu, jangan riba. Karena takut orang lain tersing. Ustaz Somad kalau cerita narkoba, tentu pecandu narkoba tersinggung. Ustaz Somad kalau cerita dukun, Tentu dukun santet tersinggung. Kamu somat dengan macam-macam. Nanti saya santet mati berdiri kamu. Alhamdulillah. Sampai saat ini belum mati berdiri. Kalau begitu Ustadz hebat. Tidak. Abdul Somad hari ini masih sehat. Bukan karena dia hebat. Tapi karena jamaah selalu mendoakan Ustadz dan guru-guru kita. Amin. Jangan takut saudaraku. Allah innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya ibu rumah tangga Pak Ustadz. Saya bukan LCMA. Gimana saya mau berdakwah? Yang saya dakwahi siapa? Yang engkau dakwahi suamimu. Jadi gimana? Pulang dari sini manggil suami. Mas, sini. Ya ayuhalladzina amanu. Bukan begitu. Engkau mendakwahi, Mas, kamu kan sudah umurnya 40. Kapan sholat, Mas? Seserah aku. Aku mau masuk neraka sendirian. Kamu mau masuk surga? Silakan. Surga sepi tanpamu, Mas. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sorga terasa hampa tanpamu mas. Enggak ada lo enggak rame mas. Oleh sebab itu maka ini penting. Ibu bukan da'i. Ibu bukan ulama besar. Tapi ibu sudah menyelamatkan suaminya dari neraka jahanam. Anaknya. Ibu punya anak kan? Yang belum punya anak, mudah-mudahan diberikan Allah anak yang soleh-soleh. Dakwahi anakmu, engkau juga menjadi pendakwah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Abu Samad. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana penerapan dakwah yang diterapkan oleh Rasulullah. Coba kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku, persembahan dari Wadimor. Kalau ada orang yang sakit, dia bukan orang yang rugi. Orang yang bisnisnya gagal, itu hanyalah satu langkah menuju keberhasilan. Kalau ada orang yang ayahnya meninggal dunia, yatim, engkau bukan orang yang rugi, saudaraku. Orang yang rugi adalah orang yang pernah hidup di atas bumi Allah, pernah bernafas dengan udara dari Allah, Pernah punya paru-paru titipan Allah. Pernah punya nyawa bersemayam dalam jasad karunia Allah. Tapi tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Maka gunakan kesempatan ini saudaraku. Saya bukan ustadz. Saya nggak bisa ceramah. Profesimu apa? Saya pakar hukum. Titel saya SHMH. Apa yang bisa saya lakukan? Cari orang yang kesulitan ekonomi, tapi tanahnya diambil orang kaya, diambil pengusaha, dia tidak bisa membela dirinya, engkau buka lembaga bantuan hukum. Dengan itu dia tahu jalan kebenaran. Dengan itu tersentuh hatinya ke jalan Allah. Saat itu engkau sedang wah, Kamu Ustad, saya tidak Ustad, Apa profesimu? Saya seorang dokter. Bisa ceramah? Enggak, enggak perlu berceramah. Lalu dengan profesi doktermu buat operasi bibir sumbing gratis. Apa yang bisa kau lakukan? Khitan masal gratis. Buat baleho besar. Daftarkan anak dan suami Anda. Baik yang sudah khitan maupun yang ganjeng dikhitan sekali lagi. Saat itu engkau sedang berda berdakwah. Ustaz Somad masuk ke suku pedalaman, Melayu tua, suku Akid, suku Sakai, suku Talang. Di dalam kita tidak bisa tablik akbar saudaraku. Saya masuk ke dalam hutan, tidak ada satupun yang menyambut saya. Karena mereka tidak punya paket 2 giga. Mereka tidak nonton TV, mereka tidak kenal. Lalu siapa yang bisa berdakwah di dalam? mereka yang tahu cara budidaya karamba ikan di sungai. Mereka yang tahu bagaimana cara membuat ternak sapi dan kambing dari fakultas pertanian, dari Fapertapet pertanian dan peternakan. Mereka dari fakultas sains dan teknologi. Mereka di pedalaman, dakwahnya tidak bisa tablik akbar, tapi ketika dibuat layar besar, Ayo nonton bareng. Semuanya hadir, semuanya datang. Saudaraku dari Fakultas Sains Teknologi, engkau sedang berdakwah termasuk pada siang hari ini menggunakan media televisi. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, gunakan sebagai jalan cara mengajak orang ke jalan Allah. Ajak orang ke jalan partai, hari ini menjadi kawan, besok menjadi lawan. Ajak orang ke jalan bisnis, ketika untung bersama menjadi kawan, ketika buntung menjadi lawan. Tapi kalau kau ajak orang ke jalan Allah, di dunia kau berteman, di akhirat kau bersahabat. Kau akan masuk surga bersama da'i yang utama. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Alhamdulillah Ustadz. Bapak Bupati kami rajin baca Yasin. Bapak Wali Kota kami rajin baca Quran. Bapak Gubernur kami rajin sholat duha. Itu bukan amal pejabat. Karena siapapun bisa baca Yasin. Siapapun bisa tahlilan. Siapapun bisa maulidan amal engkau sebagai bupati, amal engkau sebagai camat, amal engkau sebagai kades adalah menggunakan kekuasaan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Siap tolong agama Allah. Siap jaga Al-Qur'an. Siap jaga NKRI. Siap jaga Pancasila. Wujudkan Islam rahmatan lil Islam ketika berkuasa tidak meruntuhkan peradaban. Islam ketika berkuasa tidak menghancurkan piramid di Mesir. Islam ketika berkuasa tidak meledakkan candi Borobudur. Islam ketika berkuasa yang minoritas terjaga yang mayoritas tidak menganiaya karena nabinya berkata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tidak ada ustadz yang berkata, beda agama dengan engkau, cabut pedangmu, pancung kepalanya, bakar rumahnya, larikan anak gadisnya. Itu bukan ajaran Islam, tapi Islam mengatakan, man koto asidrotan, siapa yang memotong sebatang pohon kayu, pohon kayu, tidak ada salahnya, lalu kau potong, Sawaballahu ra'sahu finnar. Disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Ini Ustaz Somad katanya dakwah itu lembut. Katanya dakwah itu santun. Kenapa suaranya menggelegar? Ini jam 2 siang. Maka ini jam-jam genting. Kalau suaranya slow. Jamaah sekalian. Ini suara sesuai dengan keadaan maka semuanya bisa menjadi da dai ilallah. Mudah-mudahan kita mengikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah kita dapat banyak ilmu pada kesempatan kali ini dan tentunya nanti kita juga sama-sama akan berdoa bersama ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak uh, semuanya ya, pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di Masjid At-Tin Taman Mini untuk sama-sama kita saksikan dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. hidup zaman sekarang. Ini tempatnya banyak dosa. Maksiat Pak Ustaz. Coba hidup zaman dulu. Kalau ada orang ngomong begini. Ente. Seandainya hidup zaman Nabi juga belum tentu ikut Nabi. Pasti ikut gengnya Abu Jahal, Abu Lahab. Ngeluh melulu. Dunia berkembang. Maksiat berkembang. Tapi juga perbuatan baik berkembang Kembang. Dulu baca Quran nggak tahu terjemahnya. Sekarang ada program terjemah Al-Quran dengan body language, dengan cara yang santun, dengan pengetahuan yang sempurna. Hari ini kita diperlihatkan, bahkan Bapak Ibu sudah menghafal dua tiga ayat dengan metode tersebut. Artinya apa? Akal manusia berkreasi, berpikir untuk menumbuh kembangkan. Dulu Orang yang hafal Quran orang tua, orang besar, sekedar hafal ayat hari ini, bisa hafal dari bawah, bisa hafal dari atas, mundur tiga halaman, baca surat berapa, ayat berapa, jus berapa. Luar biasa, tinggal lagi ke depan. Apakah kita menjadi pengembang dalam kebaikan atau pengembang dalam dosa dan maksiat? Maka gabungkan dirimu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dulu orang buat dosa mesti datang ke rumah orang lain, ngerumpi, bicara aib orang. Sekarang buat dosa mudah saja. Ada grup namanya grup pendosa. Ada TV nama acaranya bicara dosa-dosa. Tapi hari ini kita juga disuguhkan. Ada grup, grup bersodako, Ada grup, grup one day one juice. Ada grup, grup rajin bersedekah fakir miskin anak yatim. Ada website, website yang mengingatkan kepada Allah. Ada TV, isinya ceramah dan tausiah. Tinggal menentukan arah wa nafsi wa ma demi jiwa dan penciptaannya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah berikan dua jalan kau berada di simpang jalan pilih mana jalan kejahatan atau jalan kebaikan engkau diberikan Allah alat untuk memilih inna sam'a gunakan telinga wal basar pakai mata wal fuad renungkan dengan hati dan pikiran istikharah untuk memilih tidak boleh kita ejek orang karena sukunya hei Jawa hei Melayu hei Batak hei Sunda karena kita tidak pernah memilih suku betul tidak boleh ejek orang karena sukunya tapi untuk menjadi baik atau tidak baik itu adalah pilihan siang ini Bapak, Ibu, punya pilihan. Libur, nonton di rumah, televisi, sinetron yang berkualitas, yang bergizi, atau yang buang-buang waktu, atau hanya main chatting, browsing, atau membuat dosa, atau melakukan pahala. Kita berada di antara dua pilihan. Ketika sesuai pilihan kita dengan kehendak Allah, itulah disebut dengan taufik wal hidayah. Makanya selalu mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah. Selesai kultum. Bapak-bapak, ya. Tadi ngomongnya dapat taufik dan hidayah. Apa maksudnya? Entah nggak tahu. Keinginan kita mau tidur siang. Keinginan Allah berkata, datang pengajian. Kita kalahkan keinginan kita. Kita menangkan keinginan Allah. Menyatu keinginan Allah dengan kehendak kita. Itulah disebut tau taufik. Menyatukan, mengalahkan hawa nafsu. Ibu maunya beli cincin. Maunya beli rantai. Maunya beli anting. Maunya beli gelang kaki. Tapi Allah berkata sedekah. Sekolahkan anak yatim. Fakir miskin. Kalahkan hawa nafsu. Tekan keinginan. Kau menangkan kehendak Allah. Saat itu engkau sedang mendapatkan tahu taufik. Bapak inginnya nambah rumah lagi. Nambah mobil lagi. Nambah. Oh. Tapi Allah berkata tambahlah zikirmu, tambahlah solat sunatmu, tambahlah wakafmu, kita kalahkan keinginan kita, kita menangkan keinginan Allah. Maka itulah orang-orang yang dikatakan wa allawistaqamu ala tariqati Orang yang istiqomah di jalan kebenaran ini dikalahkannya hawa nafsu, dimenangkannya kehendak Allah. La asqainahum ma'an Pada saat panas terik Sejengkal matahari dari kepala. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut. Ada yang tenggelam sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam sampai ke leher. Tapi dia justru tidak merasakan haus selamanya. Karena istiqomah dalam dakwah. Mengajak orang ke jalan kebenaran. Melarang dari kemungkaran. Andai kita tidak melakukan itu anak cucu kita melanjutkan di masa akan datang insya Allah. Amin. Bapaknya sudah baik, anaknya belum tentu baik, ibunya sudah baik, tapi godaan anak kita ke depan. Belanda sudah pulang, Jepang sudah kembali, Indonesia sudah merdeka, tapi di sana masih ada narkoba. Betul? Saya nggak khawatir narkoba, Pak Ustadz. Lalu yang ibu khawatirkan apa? Lem kambing. Merusak kepala anak-anak kita lemnya tidak salah, tapi menggunakan itu untuk merusak, menghisap baunya, aromanya, hilang kesadarannya. Oleh sebab itu maka ke depan kita selamatkan anak bangsa dengan apa? Dakwah. Bagaimana caranya? Udu ila sabili rabbik. Ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah. Dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah suri tauladan yang baik. Ada satu, sholat ke masjid, sholat ke masjid, sholat ke masjid. Tapi tidak pernah ke masjid. Anak muda berkata, itu bapak cuma ngomong aja. Lisanul hal perbuatan. Absah min lisanil makol perbuatan. Lebih menyentuh daripada ucapan. Mudah-mudahan kita termasuk yang sesuai antara ucapan dengan perbuatan dalam rangka mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, baik alhamdulillah terima kasih banyak Ustaz Abdul Somad. Tadi kita di awal segmen atau mungkin di segmen sebelumnya ya. Kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya dan pada saat membacakan atau melafazkan Al-Qur'an tadi melakukan gerakan-gerakan ya dan ini sudah ada anak-anak dari Askar Kauni betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh Kak David tanya Tadi itu kalian kan membacakan surah As-Sajdah ya? ya Dari ayat 1 sampai ayat 7 Ayat 7 Itu bisa hafal bersama-sama caranya seperti apa sih? metode kita itu ditalaki. Jadi nanti gurunya baca terus kita uh, ngikutin baca. Jadi metode kita ditalaki gitu. Oke, okay. ditalaki. Jadi oke, okay. gurunya baca, kita ikut baca. Ya. Tapi kok pakai gerakan-gerakan itu gimana? Iya, gurunya baca Arabnya, arti beserta gerakannya kita Jadi, juga ngikutin. Misalnya contoh gerakannya. tadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini ini ininya uh, kodenya ya. Uh, ini ya, seperti ya. melatih otak kanan dan otak kirinya gitu ya. ya. Oke. Okay. Terus tadi alif lam mim ya. Terus ikut alif lam mim terus lanjut. Eh, lu diturunkan, nanti diikutin. Sa Oh begitu. Nah jadi kalau misalnya boleh tahu kalian berapa lama latihannya menghafal Quran itu? Sehari itu pagi sama malam. Jadi hmm. dua kali dalam sehari. Ngapain. Berapa ayat dalam satu hari? Kita pakai per, bari, per baris, 10 baris. 10 baris? Iya. Satu hari hafal? Iya. Tapi beda-beda kelas sih. Ada ada level 1, level 2 sama level 3. Oh, ada level 1, level Nah, kalau yang tadi yang 10 baris itu level berapa? Level 3. Level 3-nya. Subhanallah. Nah, mau tahu nih kan kalau kalian kan masih muda-muda, hmm. ada yang udah usianya lebih dari 30 atau 40 nggak ikut belajar di sana di Askar Kauni? Nggak ada sih. Itu uh, kayaknya paling gede itu 15 tahun. Oh, 15 tahun. Jadi saya udah telat dong. <laughs> Enggak lah, masih sama. <laughs> <laughs> Tapi nanti, saya tadi sempat bicara juga sama Ustadz Bobby Herwibowo. Beliau bilang sama saya, Fit kalau mau belajar ngapal Quran yuk ikut saya kelas saya di Askar Kauni katanya gitu. Ya. Boleh ya saya belajar ya? Boleh. Hafal Quran ya? Iya, Subhanallah. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Baik. Itulah tadi seperti tadi Ustadz Abdul Somad sampaikan bahwa pada saat maksiat begitu banyak, begitu gencar dari segala penjuru, tapi orang-orang soleh selalu Allah berikan jalan ya untuk mensiarkan agama Allah, untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Dan ini salah satu bentuk amal soleh yang insya Allah mudah-mudahan jadi jalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jangan kemana mana Kami akan lanjut lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, Damai Indonesiaku kembali lagi hadir di hadapan Anda. Setelah tadi kami sempat jeda sebentar, istirahat sebentar. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan masuk dalam sesi tanya jawab setunya seputar dengan tema kita yaitu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, saya boleh langsung mewakilkan pertanyaan ya Ustadz ya. Baik, ini pertanyaan yang ada di Instagram, para jamaah yang di Instagram. Pertanyaannya itu, pertama, bagaimana hukum strategi dakwah Ustadz atau grup yang mendakwahkan Islam dengan musik Ustadz? Apakah ada larangannya? Bahkan Ustadz. Masalah musik, beli kitab fikih musik. Apa nama kitabnya? Fikih musik. Fikih zakat ada, fikih solat ada, fikih musik. Penulisnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya, kalau mau detailnya baca, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kesimpulannya, kalau baik, ya baik. Musik itu kalau baik, hukumnya baik. Kalau tidak baik, ya tidak baik. Musik mengajak berzina, maaf. Musik mengajak bunuh orang, tidak baik. Tapi kalau isinya solawat, hmm, Oh, baik. Banyak anak-anak muda sekarang yang suka solawat. Banyak. Oleh sebab itu, tidak apa-apa. Silakan. Nah ini tentang masalah hukum musik. musik. Detailnya lihat fikih musik. Allah wali Oke. Okay. Baik Ustaz, jelas ya fikih musik ya. Baik, selanjutnya ini ini mengenai sesuatu yang lagi viral juga Ustaz. Dulu sempat viral uh, tentang ulama yang dakwah tapi dakwanya nggak di masjid. Mungkin di tempat-tempat yang nggak pada tempatnya gitu saat Misalnya di diskotik, klub malam, atau mungkin maaf di tempat-tempat pelacuran dan lain sebagainya Ustaz. Gimana Ustaz? Udu'u ila sabili rabbik. Ajak mereka ke jalan Allah. Yang dilakukan Abdul Somad sekarang bukan mengajak mereka ke jalan Allah. Karena ibu dan bapak sudah berada di jalan Allah. Bukan mengajak ke jalan Allah. Mengajak ke jalan Allah itu mengajak dari jalan setan ke jalan Allah. Dari jalan iblis ke jalan Allah. Dari jalan maksiat ke jalan taat. Adapun di masjid, ini orang baik. Tapi ada yang berdakwah di terminal. Ada yang berdakwah di tempat maksiat. Kalau di sana dia benar-benar berdakwah. Mengajak pelaku dosa kepada taubat. Dia adalah da'i yang sesungguhnya tapi kalau dia di sana buat video mau melecehkan Islam, maka dia bisa dituntut penistaan aga, agama. Maka kalau kita mendapatkan video pendek, kita tidak ngerti apa sebenarnya yang terjadi, jangan cepat menjustifikasi, jangan cepat menjudge memberikan hukum, kita mesti klarifikasi. Itu ajaran Islam. Inja akum fasikun binaba'in. Kalau datang orang bawa suatu berita, fatabayanu klarifikasi wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Jadi jangan gampang langsung menuduh ya Ustaz ya. Baik. Selanjutnya ini tahun politik nih, tahun panas ya. Ada yang merasa benar, ada yang merasa salah, kadang ada berita benar, berita tidak benar ya. Nah, apa contoh yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau berpolitik Ustaz? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tampuk kekuasaan di kota Al Madinah Al Munawwarah. Maka di sana dia menjadi penguasa. Ada wilayahnya Makkah dan Madinah. Ada sumber undang-undangnya Al-Quran dan Sunnah. Ada masyarakatnya Muhajirin, Ansor, orang yang ada di Makkah, orang yang ada di Madinah, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa ada wilayah teritorialnya, ada undang-undangnya, ada masyarakatnya, ada pemimpinnya. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Nabi Muhammad digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Meninggal Umar digantikan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Meninggal Uthman digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini disebut dengan khulafa Rashidin Apa maknanya? Umat Islam mesti punya kekuasaan. Maka ada satu kitab khusus Al-Ahkam As-Sultaniyah Hukum-hukum terkait dengan sultan Kekuasaan Ditulis oleh Imam Al-Mawardi Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Meninggal tahun 450 Hijrah maka orang yang mengatakan Islam tidak mengatur kekuasaan, Islam hanya bicara tentang sholat, Islam hanya bicara tentang haji, bagaimana mungkin orang bisa sholat dan haji kalau negeri tidak aman, kalau tidak dikuasai oleh orang is Islam. Wallahualam. Baik, terima kasih banyak. Saya tadi sempat bicara sama Ustaz, umat Islam itu harus tiga yang kuat ya Ustaz ya. Pendidikan harus kuat, eh, ekonomi harus kuat, politik juga harus kuat ya. Jadi ini tiga kunci bagi umat Islam. Mudah-mudahan masa depan nanti umat Islam di Indonesia akan menguasai ya Bu ya. Indonesia bisa bangsa yang maju dan Islam ya benar-benar bisa rahmatan lil alamin ya kita tunjukkan kepada dunia. Selanjutnya Ustaz bicara mengenai uh, oke okay, ini ya ini menarik nih ada anak anaknya sudah hijrah istilahnya zaman sekarang sudah belajar agama tapi orang tuanya belum. Nah, gimana caranya mendakwahkan orang tua? Nah, wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu, ayahmu, ibumu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, anaknya sudah hijrah, bapaknya belum. Kamu kenapa belum juga dapat jodoh? Ayo mama bawa ke dukun. Nanti dosa sama, dosanya mama yang nanggung. Apakah si anak yang sudah hijrah ini lalu memanggil papanya, papa sini, mama sini, duduk sini. Ya ayuhalladzina amanu. Bukan begitu. Tentulah dengan cara yang san, yang santun. Adik sudah ngaji, Ma. Kata ustaz, kalau pergi ke dukun itu nanti amalnya ditolak 40 hari 40 malam. Kata Ustadz dibacakan hadisnya. Apa tuh? Saya nggak percaya. Kalau mama nggak percaya, nih dia videonya. Nomor WhatsApp kirimkan. Jangan lupa ada doa. Ad-doa, doa. Silahul mu'min. Senjatanya orang beriman. Bangun malam, tahajud. Salat sunat hajat. Ya Allah. Ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Allahumma di qaumana, berikan hidayah kepada ayah kami, berikan hidayah kepada ibu kami supaya mereka mendapat hidayah iman dan is Islam. Allah. jadi tetap caranya harus santun dan mendoakan orang tua kita. Jadi jangan ditentang apalagi dilawan ya Ustaz. Kalau orang tuanya keras malah malah semakin keras gitu gimana Ustaz? Bahasanya bahasa kita substansi pesannya pesan kita, tapi kita pakai mulut orang lain. Oh. Itu orang tua kita, ya. pasti dia punya tokoh yang dia hormati. Siapa yang dia hormati? Oh, ada di sana keluarga, pakai dia. Enggak ada yang dia hormati Ustaz. Pokoknya dia enggak ada hormati, ya. tapi ada satu orang yang dia paling suka. Oh, ini dia naksir betul dengan orang ini. Siapa namanya? Itu yang sering masuk TV namanya uh, David Khalid. Ya. Nah, minta dia ngomong pakai lidah orang lah orang lain. Mungkin lidah kita dia tidak dengar, tapi melalui orang lain mungkin masuk ke dalam hatinya. Insya Allah sebenarnya Allah mudah saja membalikkan hatinya. Lalu kenapa begitu sulit? Allah ingin engkau dapat pahala ji, jihad. Inilah jihad yang sesungguhnya. Mengajak orang dari jalan dosa kepada jalan taat. Mengajak dari jalan maksiat kepada jalan ridho Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhasil dalam menegakkan jihad ini Insya Allah. Amin amin Insya Allah. Baik, Ustaz ini bicara tentang uh, hukum salat nih Ustaz. Agak geser sedikit. Jadi bagaimana hukumnya jika kita sholat sang imam ya kalau kita pergi ke mall atau kemana gitu suka ada yang jadi imam di depan bacaan surah al-fatihahnya salah maksudnya panjang pendeknya salah cara menyebutkannya salah Apakah hukumnya sholat kita ini batal Ustaz? La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Siapa yang tidak baca Fatihah, maka salatnya tidak sah karena di antara rukun salat adalah membaca alfa, fatihah Bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Ada yang sangat fatal sampai sholatnya batal. Tapi ada yang tidak fatal hanya sekedar pahalanya kurang. Kalau sampai bacaannya fatal, sampai sholat batal, maka makmum ini memisahkan diri dari imam, namanya mufarokoh. Tapi kalau hanya sekedar tipis-tipis saja, Alhamdulillahirrabbilalamin, alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, hanya kurang tepat sedikit saja, maka tetap sah, tapi pahalanya ku kurang. Lagi-lagi imam ini diangkat oleh Pemda, Pemprov digaji oleh negara. Bisa atau tidak? Bisa. Dari mana? Honda, honor daerah. <laughs> Yang ngangkatnya siapa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda siapa? DPR. Maka pilihlah wakil rakyat yang peduli kepada para imam dan guru nga? guru ngaji. Makanya umat Islam harus nyob, nyoblos. Wah, ini kampanye ini. Enggak. <laughs> Baik, terima kasih banyak Ustaz sudah diingatkan. Ustaz, ini uh, bicara mengenai dakwah lagi. Uh, kita juga sempat lihat ada ustadz atau ulama yang masuk ke tempat ibadah bukan ibadah umat Islam. Bahkan di sana mungkin melakukan azan dan lain sebagainya. Entah apapun alasannya. Apakah hal-hal seperti itu juga pernah terjadi di zaman sahabat atau di zaman Rasulullah dalam rangka untuk menjaga hubungan antar umat beragama? Silakan Ustaz Fadl. Ya Rasulullah, ya Ummi Qadimat, ibu saya datang. Ibunya non muslim, tidak Islam. Anaknya Islam, muslimah. Namanya Asma. Siapa namanya? Asma pakai hamzah, asma. Kalau enggak pakai hamzah sesak nafas. Ummi qadimat, ibu saya datang. Dia mau ketemu saya, tapi saya takut nemuin dia karena dia tidak Islam, dia non muslim. Apa asiluha? Bolehkah saya sambung silaturahim dengan dia? Kata Nabi Siliha, silakan sambung silaturahim. Non muslim ingin silaturahim, lanjutkan. Bagaimana kalau saya kasih dia hadiah cendera mata, cendera hati, pelipur lara, penghilang duka. Boleh saya kasih dia hadiah? Iktiha, kasih dia hadiah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah ritual, ibadah, menimbulkan fitnah, Ayatnya jelas, wala ana abidum ma'abattum wala antum nama abud lakum dinukum Waliadi. Baik, alhamdulillah. Itu pertanyaannya. Ada yang mau nanya? Wah langsung banyak yang mau nanya. <laughs> Nggak boleh waktunya udah habis Bu. <laughs> Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi. Di sesi terakhir kita akan berdoa sama, bersama untuk kedamaian bangsa kita, kedamaian negeri kita khususnya di tahun politik ini. ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku, TV One. Ya Alhamdulillahirrabbilalamin Pemirsa TV One dimanapun saja ada berada Tanpa terasa Damai Indonesia aku sudah masuk segmen terakhir Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua Khususnya bagi kita sebagai umat Islam Bahwa dalam berdakwah itu tidak melulu hanya dengan sholat zakat dan sodakoh, tapi juga dengan melakukan amal soleh, memanfaatkan apa yang kita miliki dalam rangka siar kita, dalam rangka tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, peduli terhadap sesama, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan tentunya di penghujung acara ini saya mengucapkan terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya, mohon diterima. Iya. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Dan tentunya acara pada kesempatan siang hari ini akan ditutup dengan doa oleh Ustadz Abdul Somad.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 Allah ja'al hadzal balada baladan aminan dan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafanal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allah mansur ikhwanan al-mujahidin al-mazlumin fi Palestine. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya dijajah oleh tentara Israel di Palestina ya Allah. Allah mansur ikhwanan al-musabina fi Donggala wa Palu wa Lombok. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Palu, di Lombok. al minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar. Saudara kami yang keluarga mereka meninggal dunia dalam musibah pesawat. Maka jadikan mereka orang-orang yang tabah. Alladzina idha asabadkum musibah. Ketika musibah itu datang mereka berkata. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak negeri bangsa kami menjadi anak-anak yang para penghafal Qur'an ya Allah minal mujahidina Bilik, bi amwalihim wa Amfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Rabbana fir lana dzunubana ampunkan dosa kami wali walidaina kedua orang tua kami wali abaina ayah kami yang melepuh kulitnya untuk mencarikan biaya makan sekolah tempat tinggal kami wali ummahatina ibunda kami yang meregang nyawa saat melahirkan kami dua tahun menyusukan kami meleleh air matanya di tengah malam berdoa untuk kami. Tak dapat kami membalas budi baiknya. Andai dia masih hidup, jadikan kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Andai dia sudah meninggal dunia, Allah maja'al qabrahum rawdatan min riadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taja'al kuburuhum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allah mawafik ulata umurina. Pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tundukkan, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan pada mereka ya Allah. Allah marzukna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami. Orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allah majalna minat tawabin. Jadikan kami orang yang bertawad. Wa minal mutatahirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati dari segala penyakit kolbu yang merusak. Wa min ibadika salihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh dunia dan di akhirat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba. Saat malaikat maut mencabut nyawa kami anak kami yang terkasih dan tersayang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin